tiap-tiapnya banyak sekali kitab-kitab independen yang membahas tentang kesemuanya itu atau independen tiapnya ilmu ada kitab tersendiri amal ada kitab tersendiri kemudian dakwah lebih-lebih ada kitab tersendiri ratusan dan juga tentang sober juga ada kitab yang tersendiri yang dikarang oleh para ulama rahimahumullah hafizahumullah dan kini kita masih dalam uh, bab kedua tiga permasalahan yang pertama adalah tauhid rububiyah dan telah kita selesaikan pembahasan tauhid ar-rububiyah juga dalil-dalilnya kemudian tauhid al-uluhiyah dan juga dalil <clears throat> dalilnya dan sekarang insyaallah kita akan berlanjut pada al-wala wal bara tentang al-wala wal bara akan kita perbincangan sedikit di sini pengenalan tentang lafaz atau istilah al-wala dan al-bara. Al-wala secara bahasa artinya adalah al-qurb. Al-wala secara bahasa artinya adalah al-qurb. Jadi kalau kita tahu wali itu secara bahasa artinya adalah qorib. Wali secara bahasa artinya adalah qorib yaitu orang yang dekat. Wali artinya adalah qorib. Oleh karena itu kita tahu kerabat, ya kan? Kerabat berarti sanak saudara atau family. Dan sanak saudara tersebut jika seseorang diantaranya wafat maka yang menjadi wali atau yang mengganti ahli warisnya siapa orang terdekatnya. Kemudian jika seorang anak yatim piatu maka yang menjadi walinya kemudian siapa orang terdekatnya. Atau ketika kedua orang tuanya belum meninggal masih utuh Walinya siapa? Orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua adalah yang terdekat dengan anak tersebut. Hmm. Itu arti dari al-wala. Adapun al baro al baro itu dalam bahasa memiliki tiga makna. Yang pertama adalah at-tanazzuh wa ta'abbud yang artinya adalah afwan taba'ud, penjauhan atau menjauhi Al-bara artinya menjauhi. Dan yang makna kedua artinya adalah menciptakan. Oleh karena itu ada lafaz atau isim Allah Al-Bari atau Al-Bari Al-Bariul Musawwiru Lahul Asmaul Husna Al-Bari atau Al-Bari artinya adalah Al-Khaliq pencipta seperti al, eh, seperti Fatir Fatirus samawati wal ardh Kemudian yang ketiga, makna dari al-bara adalah selamat dari uh, penyakit atau aib atau sesuatu yang dibenci. Selamat dari penyakit, aib atau sesuatu yang sesuatu yang tidak disukai. Berarti yang uh, makna dari al-bara ada tiga. Yang pertama adalah penjauhan. Yang kedua bisa maknanya penciptaan atau menciptakan. Yang ketiga artinya selamat dari sesuatu yang buruk, baik itu aib, eh, kesedihan, penyakit dan sebagainya. Jadi al-bara kalau kita fahami itu artinya yang lebih umum, lebih sering digunakan adalah berlepas diri. Hmm. Berlepas diri. Baik berlepas diri penyakit atau sesuatu yang tidak disukai dan sebagainya. Secara syar'i atau istilah syar'i, al-wala artinya adalah hubbullah wa rasulihi wa dinil islam wal muslimin wa nusratihim mencintai Allah dan Rasulnya apaan mencintai Allah, koma, Rasulnya, koma, agama Islam, koma, dan kaum muslimin dan menolong mereka menolong itu semua kita pahami lafaz per lafaz maksudnya susunan kalimat ini agar lebih paham lagi Al-wala secara syar'i mencintai Allah, rasulnya, agama Islam dan kaum muslimin dan menolong itu semua. Pertama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada asas-asasnya. Kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada asas-asasnya. Mencintai agama Islam dan mencintai kaum muslimin. Keempatnya Allah, Rasul, agama Islam dan kaum muslimin. Kalau antum tahu hadis nasihat apa? Ad-dinu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Rasulullah bersab menjawab, lillahi ha, oleh rasulihi. Kemudian ada juga wa'amatul wa'amatil muslimin, keumuman kaum muslimin. Jadi empat hal yang disebutkan di definisi al-wala ini itu saling berkaitan, tidak boleh terlepas satu sama lain. Maksudnya jika seseorang mencintai Allah, maka dia pasti mencintai agama Islam misalnya. Maka dia pasti mencintai kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, itu yang pertama mencintai Allah berarti yang paling terakhir wanusratuhum yaitu membantu atau menolong mereka. Menolong itu semua. Pertama, menolong Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong syariat Allah agar terus tertegakkan atau tertegakkan setelah sebelumnya tidak. Kemudian nusratu Rasulillah menolong Rasulullah SAW, menolong Rasulullah di zamannya itu berarti bisa menolong Rasulullah secara personal atau secara agama. Adapun sekarang ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka menolongnya adalah mempraktekkan syariatnya dan berdakwah. gitu itu menolong syariat yang disampaikan atau risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, menolong dinul Islam, menolong agama Islam dengan memperhatikan syariat, membela syariat Islam. Itu namanya menolong din al-Islam. Termasuk juga menolong agama Islam adalah mempelajari atau belajar agama Islam dan mengajarkannya. Itu termasuk menolong agama Islam. Bahkan mengajarkan tajwid misalnya. Anak kecil belajar ngaji itu termasuk dari menolong agama Islam. Hmm, menolong agama Islam itu. Tapi hal tersebut diremehkan oleh banyak dari kaum muslimin. Dikira bahwasanya mengajar ah, TPA misalnya sekarang namanya TPA Taman Pendidikan Anak-anak atau Taman Ikro dan sebagainya itu sesuatu yang biasa Padahal itu sesuatu yang jika kita pikirkan benar-benar kesubhan ya Allah, pengajarnya itu akan mendapat pahala yang tak akan terhitung Karena apa? Ketika seorang eh, guru TPA mengajar muridnya baca Al-Quran, baca ayat, baca huruf dan sebagainya Jika murid satu orang saja bisa membaca hmm? Nah tiap bacaan tersebut ketika dia sudah balik anak kecil itu itu semuanya pahalanya kembali juga kepada gurunya. Sekarang bagaimana jika anak kecil tersebut misalnya usia baliknya dia 13 tahun, junub, balik dan seterusnya sampai usianya 50 tahun wafat. Rentang antara 37 tahun itu dia telah membaca khatam Al-Qur'an 200 kali. Dalam satu Al-Qur'an udah berapa huruf? Sementara satu hurufnya berderajat 10 pahala. Kalau di bulan Ramadan dilimpahkan menjadi tak terhitung lagi. Nah, itu semua kembali ke siapa? Gurunya. Yang belum tentu gurunya itu hafal Quran belum tentu. Gurunya belum tentu lulusan mana belum tentu. Gurunya belum tentu orang yang sangat pandai berilmu syariat bisa menjelaskan kitab-kitab kuning belum tentu. Tapi pahalanya, masya Allah. dan juga nusratul muslimin menolong kaum muslimin adalah bagian dari al-wala yang terpenting untuk sekarang di, di, di dunia ini. Kemudian definisi dari al-bara. Al-bara tadi secara bahasa kita tahu intinya adalah berlepas diri. Uh, secara istilah Al-bara istilah syar'inya bughdul kufri wa atba'ihi wa mu'adati kullihi. Bughdul kufri memurkai kekufuran. Itu yang pertama. Kita memurkai kekufuran. Kekufuran di sini adalah kekufuran lawan dari Islam dan lawan dari iman ya. Bukan kufur nikmat dan sebagainya, bukan. Tapi kufur yang mana pelakunya itu dia sudah tidak bisa disebut orang beriman atau orang mumin lagi. Wa dan pengikutnya. Berarti tadi memurkai kekufuran dan pengikutnya serta wa mu'adati dzalika kullihi serta melawan itu semua. Pertama tadi apa? Memurkai kekufuran dan pelakunya atau dan pengikutnya, para pengikutnya serta memerangi itu semua. Pertama kita memurkai kekufuran. Bagaimana jika orang tidak tahu kekufuran itu apa? Tidak mungkin dia memurkai. Oleh karena itu wajib untuk mengetahui kekufuran Nah, mengetahui kekufuran ya harus dengannya mengetahui lawannya yaitu keimanan, Islam. Oleh karena itu mengetahui Islam dulu. Nah, setelahnya baru mengetahui selawannya kekufuran, bukan sebaliknya. Mengetahui mana dulu yang kufur, bukan. Seperti orang mau membantah Syiah, dia harus mengetahui akidahnya dulu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Bukan mempelajari akidah Syiahnya, kemudian membantahnya. Sedangkan asasnya sendiri dia tidak punya. Dan itu banyak sekarang. Mempelajari akidah tidak, tapi membantah Syiah paling awal. Nanti kalau ketemu orang Syiah beneran, gimana ngomongnya? Gak bisa dia nggak punya hujah untuk diri sendiri, tapi membantah Syiah karena apa? Karena ikut-ikutan saja. Walaupun bantahannya benar, tapi dia sendiri tidak punya pondasi, maka lihat nanti suatu saat akan menyesal dengan sendirinya. Memurkai kekufuran dan pelaku atau pengikut kekufuran tersebut serta memerangi itu semua kekufuran ini diperangi dan pengikut kekufuran tersebut diperangi. Nah, dua rukun al-wala dan al-bara. Rukun al-wala dan al-bara itu ada dua. Kalau rukun al-wala itu rukunnya ada dua. Yang pertama tadi dari definisinya mencintai dan menolong, ya kan? Itu rukunnya. Rukun al-wala. Ter, termasuk dalam definisi itu. Kemudian rukun al-bara adalah apa yang pertama? Memurkai dan melawan. Itu rukunnya. Melawan atau memerangi ya. Jadi rukun wala mencintai dan menolong. Kalau mencintai saja tanpa ada upaya menolong, biasanya cintanya ini nggak benar sebenarnya. Karena orang yang mencintai seseorang itu pasti akan menolongnya. Dan jika seseorang mencintai sesuatu atau seseorang, dia pasti berlomba-lomba diri atau benar-benar ingin mengetahui sesuatu atau seseorang yang dicintai tersebut. Oleh karena itu, orang yang mencintai Islam pasti bersemangat untuk menggali ilmu-ilmu Islam. Jangan kalah sama orientalis. Mereka menggali ilmu-ilmu Islam tapi di hatinya tidak ada cinta terhadap Islam. Nah, begitu juga jika memurkai. Yang namanya membenci itu pasti berujung pada apa? Melawan, memerangi. Kalau cuma sekadar benci saja tanpa memerawi, melawan memerangi itu pasti bisa berubah, bukan pasti, kemungkinan besar bisa berubah menjadi mencintai. Cinta dan murka tadi itu berkaitan dengan hati atau enggak? Dengan hati kan. Sekarang membantu dan melawan dengan hati atau enggak? awalnya dengan hati. Nah, kemudian buahnya adalah dengan perbuatan anggota tubuh. Dalil-dalil Al-Quran tentang Al-Wala dan Al-Bara itu insya Allah nanti ada di surat Al-Mujadilah yang akan kita pelajari nanti. Namun sebelumnya ada di surat Ali Imran. La يتخذ mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. ومن يفعل ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات la yattakhidul mu'minun al-kafirin. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai para wali atau sebagai fans, bukan sebagai fans. Sebagai orang yang dicintai, yang dipuja, tokoh dan sebagainya. Min dunil mu'minin selain orang-orang mukmin. Maksudnya ada orang mukmin, ada orang kafir, malah justru mencintai orang-orang kafirnya orang-orang mukminnya enggak mencintai. Wa man yaf'al wa may yaf'al dzalika dan barang siapa yang melakukan itu falaisa minallahi fi syai'in maka Allah tidak ada baginya maksudnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang tersebut artinya lagi bahwasanya dia sudah bukan termasuk golongan yang Allah sukai berarti bukan orang Islam lagi itu jika memilih atau menyukai atau menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Wali itu artinya apa tadi? Seseorang yang dicintai. Itu wali. Wali Allah artinya apa? Seseorang yang dicintai oleh Allah. Wali murid seseorang dicintai oleh muridnya. Kalau misalnya wali murid, muridnya nggak suka sama walinya gimana? wali santri, wali songo dicintai oleh songo. Enggak. Songo di sini berarti jumlah apa adat ya. Bukan mudhof ilaih. Tapi enggak ada dalam bahasa Indonesia mudhof ilaih. Oke, okay, kemudian Ibnu Jarir atau Bari mengatakan maksud dari ayat ini apa? ini masih berlanjut. Maka Allah berpas diri darinya illa anta minhum tuqat kecuali jika kalian itu bertakiyah Ya. Maksudnya jika kalian dalam kondisi darurat sehingga kalian takut ini bermadarat maka baru kalian diizinkan untuk melafazkan dengan lisan perwalian kepada mereka kaum kafir dalam kondisi darurat namun dalam hati tidak seperti kisah Ammar bin Yasir Ibnu Jarir berkata la tattakhizul kuffara dhahran wa ansara janganlah kalian menjadikan orang kafir sebagai penolong dan pembantu atau sandaran kata Ibnu Jarir atau Bari dan beliau menafsirkan illa an tattaqu minhum tuqat kecuali ketika kalian dalam keadaan disip terpepet kalian takut maka bertakiyahlah artinya apa illa antakunu fi sultanihim kecuali kalau kalian berada dalam sultan kekuasaan mereka tekanan dari mereka fatakhafunahum ala anfusikum maka kalian la, apa takut apa yang akan terjadi pada diri kalian jika kalian sorohatan strike melawan mereka fatazharu fatuzhiru lahumul wilayah maka bolehlah pada saat itu kalian menzahirkan wilayah mahabbah kecintaan kepada mereka bial sinatikum dengan lisan-lisan kalian wa tudmiru lahumul adawah sementara kalian menyimpan di hati kebencian dan perlawanan dan permusuhan terhadap mereka itu ketika apa ketika dalam tekanan dan tidak bisa keluar karena pada saat itu jiwanya apa, maksudnya akan ada yang namanya pengorbanan jiwa kalau misalnya dia melawat. Itu yang takyah. Takyah itu ada dalam syariat Islam dalam kondisi seperti ini. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah menjadikan takyah itu usul, asal, asas untuk segala kondisi tanpa kecuali. Untuk segala kondisi tanpa kecuali. Sebenarnya yang dikatakan dalam usul Al-Kafi kitabnya man la taqiyata lahu faladina lahu Bahan siapa yang tidak bertakiyah maka dia tidak beragama. Takiyah dalam mereka itu adalah dusta. Kalau kita gini, takiyahnya dalam syariat Islam menyimpan hakikat kebenaran dalam diri dan yang kita simpan itu kebenaran. Tapi kita menzahirkan sesuatu yang buruk karena apa? Karena kondisi. Namun kalau mereka Syiah, mereka tahu yang mereka simpan adalah keburukan, tidak berdalil dan khurafat dan sebagainya. Namun mereka menyembunyikannya dan menzahirkan yang baik. Ini beda eh, menzahirkan yang buruk melahiri eh, membatinkan yang buruk menzahirkan yang membatinkan yang baik zahirnya memburukkan dalam kondisi tertentu. Tapi kalau Syiah e, batinnya buruk, zahirnya baik. Hmm. Bedanya begitu. Syiah Imamiyah maksud saya. Isna Asyariyah. Saya langsung ke kitab. <clears throat> Halaman ke-15 tentang awala wal barok. kita sudah mengetahui maknanya. Al-Thalithah perkara yang ketiga atau masalah yang ketiga, anna man ata'a Rasulah. wa wahadallaha Allah la yajuzu lahum wa tu man had man haddallaha wa rasulah anna barang bahwasanya man ata'a barang siapa yang mentaati siapa ar-rasul Rasul, maksud Rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wahhadallaha dan mengesakan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu lahu. La berarti artinya tidak yajuz artinya jaza yajuzu, jawaz. Apa artinya? Boleh. Berarti tidak boleh lahu baginya mualatu mencintai man hadallaha wa rasulah mencintai siapa mencintai siapa yang hada melampaui batas melanggar batasan batasan siapa batasan Allah dan batasan Rasulnya. Dan maksud dari melanggar batas di sini batasan keimanan, bukan batasan uh, maksiat dan sebagainya bukan. Maksiat yang tidak menyebabkan kekufuran enggak. Tapi batasan antara iman dan kufur. Walau kana aqraba qarib. Walau meskipun walaupun orang tersebut adalah siapa? Akroba korib Akroba sedekat-dekatnya korib orang dekat Maksudnya sedekat-dekatnya kerabat Sedekat-dekatnya kerabat kita Anak, saudara, ibu, ayah Ya kan? Walaupun mereka family secara nasab Dalilnya wa dalilu qauluhu ta'ala dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد قوما La artinya tidak. Tidak di sini berarti la di sini untuk menafikan, menihilkan. Tidak tajidu kamu temukan. Kamu tidak menemukan. Maksudnya kamu tidak akan menemukan Kauman suatu kaum You will not find suatu kaum yang mana di, di sini kemudian mensifati kaum tersebut mensifati kauman kemudian ada sifatnya nih nih sifatnya yu'minuna billahi wal yaumil akhir yang mana kaum tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang mana kaum tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka yuwaduna man hadallah wa rasulah. Yuwaduna artinya mencintai, berkasih sayang. Man hadallaha rasulah terhadap siapa? Terhadap terhadap Allah Rasul? Bukan. Yang yang melampaui batasan milik Allah dan Rasulnya, yang melanggar batasan Allah dan Rasulnya. Mari maksudnya? Berarti yuwaduna di sini bukan pensifatan. Justru inilah sifat yang dinafikan. Sifat yang dinihilkan dari orang-orang kaum ini. Kita pahami lagi, kamu tidak akan menemukan kaum yang sifatnya beriman. Itu dia tidak akan apa? berkasih sayang terhadap orang-orang yang melampaui batas Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum walau kanu walaupun mereka ingat di sini mereka perhatikan mereka di sini kanu kembali kepada isim yang bentuknya man lihat Mana kata man di sini? Man hada. Itu kembali kepada man, bukan kepada kembali kepada kaum, bukan. Walaupun mereka siapa mereka ini yang melampaui batasan Allah dan Rasulnya ini, walaupun mereka ini adalah siapa? Aba ahum, nenek moyangnya, bapak, ibunya, kakek neneknya. Jadi lafaz ab atau aba itu kembali nantinya ke nenek moyang. Hmm. Au ahum atau anak cucu mereka. Berarti abah tadi nenek moyang ke atas ya. Dari bapak, ibu terus ke atas terus. Ah, kemudian ke bawah ahum Anak cucu mereka, ke keturunan ah, offspring, keturunan mereka. Au ikhwanahum atau ikhwan, ikhwan. Saudara. Kalau misalnya ada ini ikhwanul muslimin atau ikhwanul musyrikin? Hah? Di sini ikhwan di sini ikhwan yang musyrik atau yang kafir, al kufar. Atau saudara-saudara mereka ikhwan yang dimaksud di sini bukan ikhwan secara din tapi ikhwan secara nasab. Ya? Karena kita sedang membicarakan tentang family, bukan tentang keseluruhan umat bukan au ashiratahum ashirah berarti ini family secara umumnya ashirah mencakup di dalamnya paman, ah, bibi, keponakan, sepupu dan lain-lainnya. Ashirah itu kerabat, kerabat family. Berarti tadi dari garis atas, ah. Aba, kemudian ahum bawah, kemudian nyamping ikhwanahum dan seterusnya. Asyirah dalam satu keluarga. Jadi gimana? Kamu maksudnya gini, Allah Subhanahu wa taala meniadakan kaum yang memang dia beriman kepadanya dan kepada hari kiamat dia nggak bakal kaum tersebut nggak bakal berkasih sayang dengan kaum kufar walaupun kaum kufar tersebut adalah saudara adalah keluarga mereka Nah, di sini juga tergolong satu orang anak misalnya dia masuk Islam, seluruh keluarganya itu kafir Nasrani. Nah, wajib atas dia untuk tidak mencintai dari segi agama terhadap keluarganya ini. Namun tetap wajib baginya untuk apa? Berbakti kepada orang tuanya dan berbuat baik kepada manusia secara umum kecuali jika manusia tersebut adalah kafir harbi yang melawan melawan agamanya baik secara lisan ataupun tangan kalau bisa melawan secara hati semua orang kafir melawan melawan Islam secara hati kecuali kafir yang nggak benar nggak jelas senang sama Islam juga senang sama dia juga seperti Abu Talib apa Rasulullah SAW me, apa mencaci Abu Talib dan sebagainya enggak. Tapi Rasulullah tidak mencintai Abu Talib dalam agamanya. Ya kan? Abu Talib tahu kan? Ada di sini namanya Abu Talib di sini. Enggak boleh dinamain Abu Talib orang. Karena itu nama nama kafir. Abu Talib namanya, tambah namanya Abu tambah Talib, Abu Talib. Kemudian ulaika kata bafi qulubihimul iman mereka nah di sini ulaika di sini kembali ke siapa ke kaum ya ke kaum tersebut kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka telah Allah tulis dalam hati-hati mereka al-iman keimanan nah, orang-orang ini kaum ini yang beriman kepada Allah dan hari akhir telah Allah tulis di dalam hati mereka maksudnya Allah tetapkan di dalam hati mereka apa keimanan wa ayyadahum bi ruhim min dan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa ayyadahum artinya adalah kawahum eh, qawahum menguatkan atau membantu mereka adapun bi ruhim min saya tidak bisa menafsirkan di sini maksudnya apa belum saya baca ruh di sini apakah ruh berarti semangat atau semacam Allah wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan pada mereka apa? Memasukkan mereka ke mana? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau kita perhatikan di sini, perhatikan lafal kataba, perhatikan lafal ayyada dan yudkhilu. Ya. Apa bedanya? Ada kata bah, ada ayada, ada yudkhilu. Nah, ketiganya ini menyatakan atau mensifatkan untuk mereka, untuk kaum-kaum beriman. Pertama kata bah artinya apa? Menulis ya. Kemudian ayada, menolong, menguatkan. Kemudian yudkhilu, memasukkan. Apa bedanya di sini? Beda dari segi wazan, beda dari segi lafaznya apa? Jenisnya. Kalau kata kataba dan ayada itu dalam bahasa Arab fi'il madhi atau fi'lu madhin yang menyatakan masa lampau. Yudkhilu itu fi'il mudhari yang menyatakan sekarang. Gimana? Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti simple past tense dan simple present tense. Bisa juga present continuous tense. Tapi di sini simple present tense, ya kan? Lihat, kata bafi qulubihimul iman simple past tense. Telah menulis di hati mereka keimanan. Wa ayyadahum rohimin, menolong, simple past tense. Yudkhiluhum simple present tense. Fi'il mudhari'. Kapan mereka akan dimasukkan ke surga? Sekarang atau nanti? atau sekarang? Nanti. Apakah mereka telah dicatat keimanannya dari masa lampau? Ya telah. Kalau belum, nggak mungkin mereka membenci orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga telah menguatkan mereka sejak apa? Sejak lalu. Nah, yudhiluhum ini bentuk fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' itu sebenarnya bisa menggambarkan simple present tense dan juga simple future tense, future tense atau future tense. Ya enggak? Kalau simple present tense sebenarnya apa? Melaku, uh, eh, menjabarkan sesuatu yang repetitif, berulang-ulang dilakukan, ya kan? Atau menjabarkan sesuatu yang menjadi adat, kebiasaan, atau menjabarkan reality, apa reality? Kenyataan. Nah, juga bisa fi'il mudhari menjabarkan atau mengisyaratkan tentang suatu keadaan di masa yang akan datang. Future tense. Seperti ini, yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Khalid di sini artinya tulus zaman atau keabadian tak berakhir kabarnya yang belakang. Khalidina fiha radhiyallahu anhum radhiya Allah telah meridhai. Radhiya di sini fi'il madin. Fi'il madin. Anhum tentang mereka Allah telah meridhai wa radu anhu dan mereka juga telah meridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling ridho antar kedua pihak. Ulaika hizbullah, mereka adalah hizbullah, Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya hizb itu apa hizb? Kelompok, golongan. Kelompok Allah, golongan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beruntung, muflih. Muflih orang yang beruntung. Ada orang namanya falah. Artinya apa falah? Bukan, arti falah adalah keberuntungan. Luck, ya kan? Bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya petani itu falah. Makanya kalau antum punya anak namakan falah, ada tasdidnya ya. Jangan namakan falah. Karena falah artinya keberuntungan. Kalau falah artinya petani. Nah, jadi cari yang namanya petani gitu kan. Balik. Baik. Itu tentang ayat tadi langsung ke halaman berikutnya paragraf pertama halaman 16 paragraf pertama wal mualat kita tinggalkan yang sebelumnya karena itu sudah jelas wal mualat maknanya, lafal mualat artinya adalah al musadaqah wal mawadah, wal mahab wal mahabbah Pertama kita bahas al-musadaqah dari kata sidq. Sidq artinya benar. Ya kan? Tasdiq artinya membenarkan. Al-musadaqah artinya saling membenarkan. Sebenarnya kalau orang ber, bermualat kepada orang kafir, itu artinya dia membenarkan kekufuran yang ada di orang kafir tersebut. Bahasa Arabnya teman salah satunya apa? selain sahib, selain rafiq, selain zamil, sodir, Ya kan? Sodir. Aina sadiquka? Nah, arti mana temanmu? Kenapa disebut sodir? Karena saling membenarkan satu sama lain. Kenapa disebut sahib? ayah Sahabu, bersahabat. Apa artinya? Memiliki. Sahibul hikayat, pemilik hikayat. Sahib dinamakan sahib Kenapa? Karena saling memiliki satu sama lain Kenapa disebut rafiq? Rafiq itu rifq, rifq itu kelembutan. Teman adalah rafiq. Kenapa disebut rafiq? Karena ada kelembutan antara keduanya. Adapun zamil itu dalam bahasa Inggrisnya mate, rekan. Zamil. Hah? jama'i zumala. Seperti rekan sekelas berarti zamil. Classmate. Rekan segrup zamil. Tapi ketika udah di luar grup, di luar kelas bukan zamil lagi namanya. Lain lagi sohib atau yang lainnya. Ada juga korin. Korin itu juga teman. Nah, kalau korin itu lebih uh, dekat lagi karena eh, korin dari kata korn itu tanduk bagi pinang belah dua, udah mirip sekali. Walaupun wajahnya nggak mirip tapi sifatnya tuh mirip-mirip dan selalu berdua kemana mana Korin, jin korin misalnya. Jin korin kan kemana-mana, antum ke sana kesini, jin korin mengintai antum. Jadi they are watching us, ya kan? Itu al musodako saling membenarkan. Kalau, kalau misalnya seorang muslim bermualat kepada orang kafir, artinya dia membenarkan orang kafir tersebut. Sementara orang kafir itu tuh belum tentu membenarkan orang Islam. Wal mawadah, Antum tahu sakinah mawadah warahmah apa? tenang, berkasih sayang, ah, rahmat merahmati, saling berkasih sayang memberi. Al mawada berkasih sayang ini udah membenarkan atau berkasih sayang atau juga al mahabbah mencintai, menyukai. Yang saya maksud dari menyukai di sini menyukai dia itu atau menyukai orang tersebut walaupun kafir dan dia lebih menyukai orang kafir tersebut dengan pengetahuannya bahwasanya dia kafir lebih dari orang-orang muslim dengan keimanannya. Wahia tash'uru bil atau tush tush'aru bil qurbi wad dunuwi shayi Afwan ini tasyahur maaf. Tasyahur afwan, tasyahur. Tasyahur bukan tush'aru. Ini isim. Dan itu adalah ia di sini kembali ke mualat bisa ke yang lainnya bisa. Tasyaur artinya berperasaan, perasaan bil qurb, kedekatan. Adunu artinya di sini adunu dekat. Makanya salah satu penafsiran makna arti arti lafal dunia, dunia itu artinya adalah dekat, paling dekat. Ada tafsiran lain dunia artinya adalah paling hina, paling rendah. Uh, dunia yang lain, oh, kok dunia yang lain? Dunia, lafal dunia, tafsiran lainnya adalah dekat dari kata dunu. Karena apa? Karena siapapun hidup di dunia itu sebenarnya antara kelahiran dengan ajal akhirnya itu dekat. Beda dengan di akhirat nanti. Panjang. Dan dia merasakan kedekatan perasaan kedekatan min syai dari sesuatu. Itu mualat. Nah, uh, wa qawluhu perkataannya, perkataan siapa? Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walau kana aqrabu qarib, afwan, walau kana aqraba qaribin. Walaupun orang tersebut sedekat-dekat kerabat. Siapa bah mereka? Yaitu pertama, al-walad wal walid bisa al walid duluan bisa al walid duluan terserah al walid apa artinya anak al walid orang tua thumma ya'ti ba'da hadza kemudian ya'ti datang ba'da setelah orang tua dan anak itu al ikhwan saudara-saudaranya dari segi nasab bukan dari segi agama Thumma ba'da hadza kemudian setelah ini setelah ikhwan ini baqiyat ta'ti baqiyatul qorobah datanglah sebag uh, sisa baqiyah itu sisa baqiyah itu sisa dari kata baqiyah ya buko baqiyah ya buko artinya kan tinggal sisa itu kan tinggal alam baka itu apa alam sisa sisa dan itu tidak tidak berpanjangan tidak berakhiran al qorobah kerabat. Kerabat itu orang-orang terdekat. Tapi yang dimaksud koroba di sini kerabat di sini adalah orang-orang terdekat dari segi keluarga nasab bukan dari segi kedekatan secara jarak. Lakin fi babil muwalat tetapi dalam tema al-muwalat wa fi babil muadat dan dalam tema al-muadat muwalat tadi apa? mencintai kan? Al-muadat melawan Nah, jadi kalau di dalam kategori pencintaan dan dalam kategori perlawanan la qimata nasab laki mata tidak ada qimah apa artinya qimah value tidak ada nilai lin nasab untuk nasab nasab itu nggak ada nilainya dari segi agama maksudnya kalau dia itu kafir maka nggak ada nilainya dia. Gitu ya. Walaupun saudara, dalam agama loh ya, dalam urusan akidah ini, bukan dalam urusan muamalah. Ha? kafil aqidah huwa kal hakiki Saudaramu dalam akidah yang sama maksudnya. Kenapa saudara? Karena sama akidahnya. Sebagaimana kenapa saudara dalam keluarga? Karena sama nasabnya. Huwa akhukal haqiqi, dia adalah saudaramu yang hakiki. Wa aduwukal haqiqi, huwa aduwuka fil akidah Dan hukum dan e, musuhmu yang sebenarnya adalah musuhmu dalam akidah. Sebagaimana kau dalam bahasa Inggris apa? A friend A friend in need is a friend indeed. Tapi yang sebenarnya adalah a friend indeed is a friend indeed. Do you stand under? Gini gini. Jangan ada a friend. A friend in need is a friend indeed ya. Digabung. digabungin ya nah ya, ya kan benar ya? teman pas lagi butuh itu benar-benar teman namanya ya ah, ah. kalau udah nggak butuh ya udah terus a friend in din balik is a friend in din ya bahasa Inggrisnya din eh, di sini itu dn <laughs> gitu dibalik atau kita balik, a friend in need is a friend in deen gitu. Teman dalam kondisi butuh adalah teman dalam agama. ingat iya Terserah antum lah mau diwawain. Kemudian kita lanjutkan ke matanya. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din. I'lam ketahuilah arsyadakallah. Ah ini pertama i'lam itu berarti fi'il amr. Perintah, ya kan? Ketahuilah kamu. Arsyadakallah ini arsyadakallah namanya jum arsyadakallahu li taatihi itu jumlah iya atau kalimat doa. Semoga Allah membimbingmu gitu. Arsyadaka itu kan membimbingmu, menunjukimu li taatihi untuk taat kepadanya. Masya Allah berarti didoakan kita Alhamdulillah oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala Tahuilah Wahai pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu pada ketaatannya. Apa yang diketahui ini harus ini. Bahwasanya anna bahwasanya al-hanifiyah bukan Hanafiyah. Al-hanifiyah dari kata hanif. Nanti insyaallah dibahas. Hanifiyah itu apa? Millata Ibrahim. Apa? Apa? bahwasanya Hanifiyah yang merupakan Milah Ibrahim Agama yang dibawa oleh Ibrahim Adalah apa? Sama dengan Anta'budallaha wahdahu mukhlisan lahuddin Kamu beribadah Menyembah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Wahdahu Satu saja Esa secara Esa Allah disembah saja Mukhlisan lahuddin mukhlisan murni suci lahu ad-din baginya sebagai din sebagai apa sebagai din yang suci untuknya Wabidzalika wabidzalika dan dengan itu amarallahu Allah Subhanahu wa taala mengamarkan memerintahkan jami'an nas seluruh manusia wa khalaqahum laha dan menciptakan hum hum di sini kembali ke siapa? Kembali ke siapa Pak Agus? Mas Agus, kembali ke siapa? Manusia. San bagus. Bagus Mas Agus. Dan menciptakan manusia laha untuk apa? Laha ha di sini apa nih? Kembali ke si kemana nih? Ayo. ha Hah? Kemana? Perintah Allah? Enggak. Kemana? Ayo. Cari yang mu'annas yang ada tak marbutohnya. Kembali ke agama? Dia dia telah menciptakan manusia li untuk kembali ke anta buddha Hah? Nyambung nggak? Disambungin bisa karena ta'buda abada ya'budu itu masdarnya adalah ibadah. Ya kan? Atau enggak? Masdarnya adalah ibadah. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk untuk apa? Untuk ibadah. Ya ini dalil yang akan kita bahas setelah ini. Kama qala ta'ala sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah apa semuanya? Hah? Antum sudah apa? Alhamdulillah. Suratnya atau ayatnya? Surat Az-Zariyat sudah apa? Enggak. Enggak semua, cuma satu ayat aja ya. Enggak semua cuma satu ayat aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Wa makna ya'buduni yuwahiduni dan makna dari menyembahku adalah mengesakanku dari segi apa? Dari segi ibadah. Sekarang makna arsyadaka itu apa? Tadi kan yang pertama kita lafaz lafaz kita eh, rinci sekarang kita bahas arsyadaka artinya dallaka yang membimbing dallaka dari dalil apa dallaka? Ka di sini berarti kamu, anta. Dalla menunjuki, menunjuki kamu yang memimpin kamu wahadaka juga memberi petunjuk padamu ila arus menuju ke yang namanya arus Arus artinya apa arus arus huwa al istiqamatu ala tariqil haqq rus kalau orang namanya rusdi tanyain artinya apa wallahu alam bisawab kata dia artinya rus adalah al istiqomah apa arti al istiqomah Lurus. Tetap lurus. Ada orang namanya istiqomah, ada orang namanya rusdi. Rusdi nggak tahu namanya. Sekarang istiqomah tahu nggak namanya? Istiqomah artinya lurus. Ala torikil pilhak di atas apa? Di atas jalan kebenaran. wahwa didul goi dan itu adalah did. Did itu apa antonim. Did itu artinya antonim, Didun wa huwa diddul ghayyi arus adalah antonim dari kesesatan al itu kesesatan seperti dolal atau kelencengan kelencengan apa ya Indonesia apa ya lenceng lenceng menyimpang penyimpangan ya penyimpangan orang yang menyimpang belum tentu dimutlakan lafadznya sesat sebenarnya karena sesat itu lebih parah daripada sekadar menyimpang. Karena mungkin menyimpang dia nggak sengaja menyimpang belok sedikit kan. Wa Tadi kan didoakan kita, alhamdulillah arsyadakallahu li taatihi. Sekarang taat artinya apa? Ketaatan menurut. Definisinya iya, muwafaqatu amri syar'i bi fi'lil ma'muri wa ijtinabil ma'hzur. Muwafaqah artinya menyesuaikan sepakat artinya sebenarnya menyesuaikan amri syar'i perintah syariat jadi menyesuaikan perintah syariat caranya gimana menyesuaikan syariat perintah Allah perintah Allah dan Rasulullah itu cara gimana ada dua cara bi fi'lil ma'mur cara pertama dengan fi'il mengerjakan al-ma'mur hal yang diperintahkan. Di dalam Al-Ma'mur di sini terkandung kedua hal yang wajib dan yang sunnah. Ya kan? Yang wajib dan yang mustahab atau mandub. Dengan mengerjakan yang wajib dan yang sunnah itu, itu adalah salah satu cara untuk menyelaras, menyelaraskan diri dengan perintah syariat. Wajtina bil mahzur dan mengapa? menjauhi al-mahdzur sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang itu bisa bersifat haram, bisa bersifat makruh. Terus mana ini yang mubah ini? Yang mubah fleksibel. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Salah satu bentuk berlomba dalam kebaikan menjadikan perkara mubah sebagai ibadah dan menjadikan mubah sebagai ibadah itu sesuatu yang dianjurkan berarti masuk di dalam fi'il al makmur Sebenarnya antum paham gak sih apa yang ana omong? Hah? Ini kayaknya banyak sekali kabut-kabut di sini. Hah? Wal Hanifiyah. Apa itu Hanifiyah? Hanifiyah adalah milahnya Ibrahim agamane Ibrahim wa aslul hanifiyah ma'khudun minal hanaf asal kata hanifiyah itu derivasinya berasal dari mana kata al hanaf hanafun apa arti al hanaf ma'nahu al mail artinya hanaf adalah al mail artinya condong kecondongan Al-fal hanif maka orang yang hanif adalah al-ma'ilu 'anis syirki qasdan wa ikhlasan ila tauhidi. Al-ma'ilu 'anis syirk. Ini definisi atau mengetahui bagaimana kita mengetahui orang yang hanif itu seperti apa. Orang yang hanif adalah orang yang al-ma'il yang condong dari syirik. Berarti bertentangan dari syirik. Pergi dari syirik. Bukan condong kepada namun condong dari asyirk menuju apa nanti menujunya condong dari syirik secara kos dan secara tujuan secara maksud wa ikhlasan dan dengan adanya keikhlasan ila tauhid condong kepada apa kepada tauhid jadi belakangnya syirik depannya tauhid dan dia bermaksud dan menuju secara ikhlas kepada tauhid Lawannya iman adalah kufur. Sementara lawannya tauhid adalah syirik. Gitu. Dari kalimat ini kita bisa pahami itu ya. Amal millah, adapun millah fahiya bimakna din, maka itu maknanya adalah agama. Wahiyah ismun لكل ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi ala أنبيائه anbiya'ihi Millah itu adalah suatu nama Suatu nama likulli untuk kulli Setiap Ma syara'ahu apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Li'ibadihi untuk hamba-hambanya. Ibadihi di sini bisa juga masuk di dalamnya orang kafir. Orang kafir itu juga hamba aslinya. Orang ateis juga hamba sebenarnya ala al sinati anbiya'ihi melalui ala di sini artinya abara melalui lisan-lisan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Berarti hi di sini kembali ke Allah, bukan kembali ke siapa-siapa, kembali ke Allah. Itu arti dari millah. Berarti millah ismun likulli ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala ibadi ala al-sinati anbiyaihi Itu suatu nama yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya kepada siapa? Kepada hamba-hambanya melalui apa? Atau melalui siapa? Melalui lisan-lisan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita harus mengetahui makna dari ibadah. Banyak orang mengatakan atau menganggap meskipun tidak mengatakan tapi menganggap bahwasanya ibadah itu tempatnya hanya di masjid dan ini salah besar sekali justru mayoritas ibadah itu tempatnya bukan di masjid. Dan sekarang masjid justru sebagiannya menggunakannya sebagai tempat untuk mengganggu, bukan tempat untuk ibadah. Ya enggak? Tempat untuk mengganggu orang. Sebelum subuh misalnya, setelah isya misalnya, sebelum isya misalnya, sebelum ah pokoknya setiap waktu. Harus sebelum subuh maka ingat, jika ada satu kebedaan, pasti ada satu sunnah yang tertinggalkan. Makanya yang namanya azan pertama itu nggak ada syariatnya di Indonesia di, di daerah kita. Tapi talilan, kaset dan sebagainya itu ada syariatnya jadinya. Hilang sunnahnya, datang bid'ahnya. Bid'ah hasanah. Untuk apa? supaya orang-orang bangun. Terus apa gunanya azan kalau gitu? Mega, iya tanya gitu. Susahnya begitu. Apa gunanya sih nyetel-nyetel kaset, talilon, keras-keras? Saudara-saudara, Kayak mau jualan apa? Niatnya baik dan mudah-mudahan digajari niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diganjari kebaikan. Namun caranya ini yang tidak ada contohnya kalau misalnya di, seperti itu, untuk apa sih membangunkan seperti itu? Ya supaya orang-orang bangun sholat tahajud setengah jam sebelum subuh. Terus apa gunanya azan? Gak ada gunanya dong azan. Azan kan untuk mengingatkan, untuk membangunkan orang. Kenapa kok begitu? Terus diantara azan dan komat La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Lah orang yang lagi sholat sunnah bingung. Pengen cepat-cepat ini dikejar-kejar ya cepat-cepat cepat terus kemudian pas sudah selesai semua sholat sunnah tinggal satu orang dilihatin diprokotin. Bingung orang tuh. Yang asalnya kalau seperti itu, kalau sudah ada imam, baik masih ada orang yang sholat sunnah atau enggak, imam. Kalau udah ada imam rotib yang sudah siap, udah komat langsung, gak usah nunggu-nunggu. Karena kalau nunggu-nunggu nanti kesannya yang sholat tuh ditunggu nanti gak enak. Diliatin, diliatin. Terus pas udah kalau udah udah tayat akhir langsung digebuk. Iya. Yang belakang gebuk tanda-tanda supaya apa? Supaya koma cepat. Dan kita kalau misalnya kita kasih tahu langsung dicap, bingung kan? Makanya eh, harus sering-sering ada yang namanya talim dan memperluas Ah, jaringan terhadap anak-anak muda eh, seperti antum-antum dan juga kita semua. Karena apakah ini anak muda ini yang bakal jadi orang-orang yang menjadi pengganti mereka? Kalau misalnya anak muda sekarang kita lihat jarang ke masjid. Hah? Yang ke masjid anak muda itulah yang paling soleh padahal sebenarnya masih fasik itu. Hah? Kalau orang dulu kan orang dulu fasik, soleh, mereka ke masjid. Orang sekarang orang yang paling soleh saja yang ke masjid. Dan paling solehnya orang sekarang itu paling fasiknya zaman <laughs> sahabat. <laughs> gitu. Awal asal ibadah, asalnya ibadah, asal katanya maknanya adalah at-tazallul wal khudur. At-tazallul seperti melemahkan diri, wal khudur tunduk. Wa amma ma'naha alladhi yubayyinu muta'allaqati muta'alliqatiha adapun makna dari ibadat ini enggak usah langsung diartikan satu persatu Pak adapun makna ibadat yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ibadat tersebut bahwa kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Kitabil Qayyim Al-Ubudiyah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab atau risalahnya yang bernama Risalah Ar-Risalah Al-Ubudiyah saya enggak tahu halaman berapa halaman 38 katanya. Al ibadah itu adalah ini hafalkan. Hafalkan ya. Pegang terus, hafalkan. Ismun jami'un diharokati dihafalkan atau enggak ditulis ulang di rumah, dihias, dipajang di jendela atau gimana. Jadi stiker, sebenarnya taruh di motor-motor kalian. Ismun <laughs> ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Kalau misalnya antum tidak kuat untuk menghafalkan Arabiknya, hafalkan Indonesianya. Tapi lebih baik hafalkan Arabiknya. Karena hafalan itu hafalan itu menjadi pegangan yang sangat bagus untuk bahasa. Bisa. Kalau nggak bisa nggak bisa. Saya ulangi. Bisa. bisa. Saya ulangi. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali minal aqwali wal a'mali al zahirati wal batinah wal batinati. Saya jelaskan ibadah adalah ism satu nama jami' apa arti jami' masjid jami' yang mengumpulkan, yang menyeluruh, yang mencakup, yang tergolong di dalamnya. Apa yang tergolong di dalamnya? Likul lima yuhibbuhu Allahu. Jami'un mencakup li bagi atau untuk kuli setiap ma apa yang yuhibbuhullah yuhibbu sukainya Allah apa yang Allah menyukainya apa yang Allah mencintainya wa yardahu dan ridho dan yang Allah ridhoinya dari apa? Ada perincian sedikit. Dari akwal perkataan-perkataan bentuk plural dari paul wal a'mal, amalan-amalan bentuk plural dari amalan. Bisa juga af'al di sini boleh. Al-af'al menggantikan al-amal boleh. Al-zahirati baik perkataan dan amalan tersebut bersifat lahiriah wal batinah ataupun bersifat batiniyah baik yang dizahirkan sehingga dapat dicerna atau ditangkap oleh panca indera orang lain ataupun yang batinah yang tidak bisa ditangkap yang hanya ada di hati baik itu juga dijaharkan di depan orang-orang atau di kesendirian dia khalwat dia kepada Allah Subhanahu wa taala wa dan perkataan. Ini jelas kan eh, ibadah? Berarti ibadah itu mencakup segala perkataan, perbuatan. Nah, amalan amal juga mencakup zahirah. Hmm, amalan biasa zahir dan batinah, amalan hati seperti roja bukan radio. Roja, roja, roja itu artinya berharap. Ya kan? Al-khudu menghambakan diri merendah diri di hadapan Allah itu juga amalan hati. Tawakal amalan hati, sabar amalan hati. Bahkan amalan hati itu asalnya lebih bernilai besar dibandingkan amalan anggota tubuh. Ya enggak? Dan amalan hati itu asas dari segala amalan anggota tubuh. Kalau misalnya ikhlas, anggota tubuhnya akan mengamalkan dengan baik insya Allah selama mengikuti petunjuk Rasul. Kalau misalnya seorang tawakal dan sabar, pasti ada buahnya terhadap amalan anggota tubuh. Jadi amalan anggota tubuh itu nggak dengan sendirinya beramal. Kalau dengan sendirinya beramal itu berarti namanya menindur. ini iya nggak? Iya nggak sengaja dan sebagainya. Atau ngigau. Wa qawluhu dan perkataannya anta budallaha engkau menyembah Allah mukhlisan lahuddin dengan ikhlas dengannya sebagai agama. Nah, sekarang ikhlas itu apa? Al-ikhlas huwa an yaqsudal 'abdu bi 'amalihi ridha rabbihi wa thawabihi. Saya ulangi an yaqsudal 'abdu bi'amalihi ridha rabbih wa thawabihi dikategorikan kan? pertama yaqsudal 'abdu kedua bi'amalihi ketiga ridha rabbih wa thawabihi ada tiga tiga perkakas yang pertama memaksudkan uh, hamba memaksudkan atau menujukan hamba bermaksud kedua kategorinya apa dia amalihi dengan amalannya apa yang dimaksud nih ridho rabbihi wa berarti ridho rabbihi itu berarti dia adalah objek ya kan jadi hamba menunjukkan amalannya dengan amalannya itu apa yang dituju ridho Allah dan juga pahala darinya. Begitu. Kalau antum mau menghafal lafal Arab ya pahami dulu maknanya sebenarnya. Percuma antum hafal tak paham maknanya kecuali jika yang antum hafal adalah Al-Qur'an. Karena secara lafaz antum baca pun berpahala. Adapun hadis antum hafal nggak tahu maknanya, ya apa maksudnya? Untuk apa coba? Begitu ya. Jadi boleh orang seseorang menghafal Al-Qur'an 30 juz nggak tahu maknanya. Ya itu banyak. Boleh dan itu berpahala Masya Allah Fadilahnya besar. Namun jika dia menghafal Al-Qur'an sampai 30 juz dengan fadilah yang besar tanpa memahami maknanya dan kemudian tidak bisa mempelajari bahasa Arab, itu seperti makan kulit, bukan kacangnya, Ya, sayang banget. Sayang banget sehingga ketika ada yang meng, uh, ketika ada yang mentahrif atau menyalahkan makna Al-Qur'an dia nggak ngerti. nggak bisa membela. Cuma hafal saja secara zahir lafaz. Sayang. Qauluhu. Kemudian perkataannya. Kalau akhwat ada pertanyaan silakan dikirim langsung, dikirim. Qauluhu bidzalika, kalau antum juga mau bertanya silakan. Qauluhu bidzalika ismu isyaratin ya'udu ila ikhlasil ibadah. Bidzalika maknanya adalah isim isyarah, menunjukkan kata tunjuk yang kembali kepada pengikhlasan terhadap ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amarallahu jami'an nas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia. Bidalil qawlihi ta'ala dengan dalil perkataan Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa la ilaha illa ana fa'budun wa ma arsalna min qablika dan tidaklah arsalna kami telah mengutus min qablika dari atau sejak sebelum kamu sebelum, kami mengutus kamu mir rasulin dari seorang rasul sebelum kamu illa kecuali pasti nuhi ilaihi kami mewahyukan kepadanya annahu la ilaha illa anna fa'budun bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku yaitu Allah Subhanahu wa taala fa'budun fa'buduni asalnya maka sembahlah aku semata dengan mengesakanku dalam segi penyembahan atau ibadah hari ini dan kemarin dan mungkin seterusnya nggak ada yang namanya tugas-tugas lagi karena saya laptopnya nggak bisa dinyalain jadi Percuma kalau kalian ngirim tugas pun nggak bisa saya koreksi, susah. Karena pakai HP pegel sekali kalau koreksi itu. Ya, jadi senang bagus Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ini musibah ini. Hah? Bukan ini sesuatu yang menyenangkan itu. Oh, berarti sesuatu yang menyenangkan ya Kauluhu dan perkataannya walau wakolakohum lah laha dan Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka itu manusia untuk apa? Untuk beribadah. Nih khalaqahum li ibadati. Menciptakan untuk ibadah terhadapnya. Baik, ada pertanyaan yang ikhwan? Any question? Ah? Tadi hmm? yang di awal itu eh, yang dari Imran yang di awal Eh, yang bingung yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir hmm? soal ayat berapa? Ah, ayatnya saya nggak tahu pak. La yattakhidhul mu'minun al kafirin awliya min dunil mu'minin. Ayat ini saya enggak tahu. Ayat nomornya saya enggak tahu. Ini jika dalam kondisi darurat boleh ikrar lisan tapi mengingkari dalam hati. Hmm. Dalam kondisi darurat ini ingat, dalam kondisi darurat ini jika mengancam jiwa ataupun harta. Ya mungkin kondisi muslim di negara yang muslim ya, salah satunya bisa di. Ah, enggak, enggak, enggak secara mutlak. Negara non muslim enggak enggak mesti dia menekan uh, kaum muslimin sehingga meng, uh, mengancam jiwa dan harta mereka enggak mesti atau keluarga mereka enggak mesti. Sampai memang jiwa keluarga atau harta itu terancam. Misalnya kalau kamu nggak ngomong seperti ini, kamu akan saya bunuh sekarang juga. Nah, ya dia boleh berbicara seperti itu, amamnya ma, ma, mengistijab, menjawab apa yang diperintahkan oleh orang kafir tersebut. Tapi asal hatinya harus tetap dalam keimanan. Gitu. Dan dia tidak dihukumi kafir dengan itu begitu saja karena kondisinya seperti itu. Ya. aquí, aquí, así ini? ah. kalau mengagumi sesuatu yang sifatnya duniawi yang ada di orang kafir dan hal itu ada manfaatnya, ada baiknya, maka itu tidak masalah insya Allah. Apalagi bisa dipelajari darinya. Tapi bukan berarti mengagumi personalnya, apa personal, apa namanya orang individunya bukan pak. Seperti misalnya Jepang memiliki uh, kereta yang cepat bagus gitu. Kan kita kagum ya, kalau kita nggak kagum nggak normal sebenarnya. Normalnya kita kagum memiliki kereta yang sangat bagus sehingga dibeli oleh Indonesia atau yang kereta yang sekarang yang tablet dan sebagainya. Tablet ya namanya, saya nggak tahu apa namanya. Itu HP ya tablet. Nah, itu tidak masalah mengagumi hal yang duniawi sifatnya dan tidak ada di dalamnya unsur peribadatan atau unsur religius mereka. Begitu ya. Itu kan tidak masalah. Seperti handphone juga. Kalau misalnya antum, antum kan udah 40 tahun umurnya. 20 tahun lalu itu bukan 30 tahun lalu ketika antum masih kecil itu tidak ada yang seperti ini bisa set set set set gitu kan. kayak orang main DJ gitu tidak ada nah antum sekarang di zaman ini setelah antum tidur lelap selama 30 tahun melihat seperti ini kagum nggak kagum buatan siapa buatan orang kafir tapi lantas apakah antum mengagumi wah ini buatan orang kafir nih? Enggak. Tapi antum mengagumi sesuatu yang dibuat oleh mereka dan bisa antum pelajari. Bisa antum pelajari. Ada lagi? Secara personalnya. Secara personalnya jangan sampai antum kemudian mencintai dia, mengidolakannya dia, kemudian antum bertasyabuh dengannya sebagaimana orang-orang yang menyukai bola. Bola, sepak bola itu fitnah terbesar sekarang. Uh, ada uh, eh, atau Yasir Habib enggak? Tahu ada yang tahu Yasir Habib di sini? Yasir Habib, bukan Habib Yasir. Yasir Habib uh, ulama terbesar Syiah sekarang maksudnya. Salah satu ulama terbesar Syiah. Yasir Habib yang isinya ngelaknat sering melaknat Aisyah radhiyallahu Di luar dong. Saya kan nggak tahu yang Indonesia. Enggak <laughs> di Iran, di Iran, di Iran. Nah, Yasir Habib sendiri orang Syiah mengatakan apa penyebab uh, eh, takholuf atau mundurnya kaum muslimin? kaum muslimin versi dia Syiah, Imamiyah, Isna Asyariah salah satu sebab kemundurannya kayak sepak bola fanatisme sepak bola Hah? itu tapi memang lucu sebenarnya apa komentar tentang sepak bola apa saling saling berantem karena sepak bola yang main bola bukan mereka Termasuk juga yang pakai baju bola sebenarnya. Ya, Kalau baju bola tersebut adalah tim-tim orang kafir, asalnya tidak boleh. Baik itu yang ada nama atau enggak, apalagi yang ada namanya. Apa itu? Ah, mau Messi ke, mau Ronaldo ke, mau David Villa, mau siapa, terserah. Orang kafir karena ini Udah orang kafir itu ucapnya orang kafir. Tanda-tandanya orang kafir. Kalau misalnya antum pakai kacamata, misalnya pakai kacamata. Nah, apakah dengan kacamata ini ah, dengan kacamata ini menunjukkan dia ini George Bush banget misalnya Obama banget gitu enggak. Kecuali kalau di sini ada tulisan Barack Obama. Nah, tasabuh itu namanya. Karena Ini kekhususan Barack Obama dan juga Barack Obama memakai juga misalnya. Sekarang gimana dengan kaos bola yang belakangnya nama orang kafir? Udah jelas-jelas banget itu. Hah? Kecuali kecuali eh, iya itu bisa tasabu kalau dia memang tahu. Adapun jika memang kakek-kakek misalnya lagi bajak di sawah kemudian pakai baju anaknya, dia nggak tahu itu baju anaknya apa baju anaknya siapa misalnya Neymar misalnya dia nggak tahu akhirnya baju sewa dan sebagainya itu bukan bentuk tasya bukan dia nggak tahu dan nggak mengerti itu yang tua-tua ya nah sekarang yang muda dia tahu ini bajunya siapa pemain siapa nomor berapa tahu tanggal lahirnya tahu siapa pacarnya berapa jumlah transfernya harganya berapa nah ini apa ini ya nggak Justru kayak gini yang sebab kemunduran, bukan kemajuan. Apalagi yang uh, misalnya ada lambang-lambang salib, logo salibnya. Cross, ha? logo salibnya di beberapa klub bola. Kemudian juga yang lambang-lambang setan merah ataupun yang lambang singa. Dan itu pun maksudnya adalah setan, bukan apa-apa sebenarnya dan lambang sewang misalnya lambang apa kek terserah lah nanti makhluk hidup lah jadi apa eh, kalau ada partai yang dinyanyikan marsnya semua orang Palestina terus ini malah senang begitu itu udah mulai udah udah udah sangat melanggar wala wala banget ya banget itu banget. Nauzubillah. Tapi itu oknum namun oknum tersebut diamini oleh pemimpinnya. Berarti yang rusak siapa? Pemimpin dan oknum semua. Nah, pemimpin cerminan itu dakwah ya. Hah? Apa? Walaupun berdalih itu strategi dakwah ya, tidak. Ya, terserah mau berdali apa terserah. <clears throat> itu sayang sekali kayak gitu. Ketika iya. kita mau bersimpati ternyata seperti itu. Ternyata mereka malah kita bersimpati, mereka malah bersimpati terhadap golongan simpanse. Bagaimana posisi imam sholat wanita jika jumlah makmum ganjil? Apakah benar jumlah makmum harus lebih banyak di kanan imam? Maksudnya gimana ini? Atau saya kecepatan bacanya? Bagaimana posisi imam sholat wanita jika jumlah makmum ganjil? Ismana? Ada yang tahu? Jumlah makmum ganjil, jumlah makmumah ganjil. Tiga, satu, lima. Apakah benar jumlah makmum harus lebih banyak di kanan imam? Oh, maksudnya Oh iya, iya maksudnya sebelah kanan. Apakah wanita di pertama yang ini ya? Kalau dalam posisi imam ya, wanita atau laki-laki yang terawal ada di tengah. Nah, itu jika apa? Jika jika apa namanya? Satu ah bukan satu. Jika memang dia ada juga yang lainnya paling awal paling tengah yang paling utama kemudian berlanjut pada kanan terlebih dekat dengan sunnahnya seperti itu karena kanan lebih baik daripada yang kiri Rasulullah SAW yujibuhu tayamunu Rasulullah SAW menyukai tayamun yang sebelah yang sebelah kanan ah wa fi yang di dalam umrah kan, wa fi dan dalam segala urusannya termasuk dalam urusan ini soft salat ini sebelah kanan lebih lebih utama daripada sebelah kiri jadi tidak masalah kalau misalnya ada sebuah soft di sholat berjamaah sebelah kanannya lebih banyak daripada sebelah kirinya, tidak masalah. Yang masalah justru dari kanan semua kemudian berot baru kiri Ya. Tapi dari tengah dulu kemudian baru kanan, kanan, kanan, kiri satu, kanan terserah. Tinggal kanan dulu. Tapi dipenuhi yang sebelah sini. Jangan sebelah kanan penuh baru sini dipenuhin. Nah, mulai, enggak, enggak seperti itu. Apakah wanita disyariatkan ikhomah sebelum sholat baik sendiri atau jemaah? Wallah alam saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah persyaratan ikhomah itu juga untuk berjemaah wanita murni semua atau enggak saya belum bisa bicara. Bagaimana mengingatkan gerakan imam yang salah benarkah dengan menepuk ke anggota tubuh dan bilang subhanallah keras-keras cukup menemukan ke anggota tubuh saja walaupun jemaahnya perempuan semua. Ya, nggak usah bilang subhanallah keras-keras, cukup menempuk ke anggota tubuh saja dan jikalau imam tidak mendengarnya ya sudah itu memang sudah takdirnya seperti itu ya gerakan gerakan tuh menumpuk aja menumpuk aja ini tanda menumpuk gitu keanggota tubuh dirinya sendiri bukan keanggota tubuh imam ya kalau udah wudhu terus diangkat diangkot kalau udah wudhu terus diangkot Terus diangkot gitu kan nggak sengaja tersentuh kondektur atau laki-laki wudhunya batal atau tidak terjadi perbedaan pendapat antara ulama antara uh, eh, wudhu uh, eh, menyentuh laki-laki atau tidak itu membatalkan wudhu atau enggak tapi sebelumnya kita tanya tersentuh di sini apa nih yang tersentuh nih ha? Ah? jangan pikir macam-macam tersentuh di sini apa apakah tersentuh uh, kulitnya atau pakaiannya. Kalau tersentuh pakaiannya, pakaiannya nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Dan kondekturnya pun nggak mikir itu. Nah, sekarang yang tersentuh kalau kulitnya, itu dia. Kalau kulitnya tersentuh dan perempuan tersebut tadinya sudah wudhu, apakah batal atau tidak? Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan batal secara mutlak batal, harus wudhu lagi. Ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Ada juga yang mengatakan batal jika kondektur tersebut bukan mahrom. Ya, kalau misalnya kondektur tersebut bapaknya sendiri nggak apa-apa. <laughs> Tapi kalau kondektur tersebut misalnya tetangga atau orang pelaut atau popai misalnya, itu baru apa batal. Tapi yang sohi tidak batal, tidak batal. Ya, Kecuali kalau setelah sentuh kayak gitu keluar magi misalnya atau syahwatnya meninggi atau gimana baru batal. Kemudian Enggak, sudah selesai kan? Kemudian bagaimana kalau saya lupa dengan hutang puasa saya? Saya harus bagaimana membayarnya? Saya lupa apa sudah lunas atau belum? Ini di sini berapa hutangnya? Kalau misalnya memang bisa diperkirakan bisa diperkirakan berapa lunasi dengan sesuai dengan perkiraan tersebut. Bismillah lunasi sesuai dengan perkiraan tersebut. Adapun jika memang sudah tidak tahu benar-benar karena bolong-bolongnya itu random, ya, jadi nggak berurutan, karena random, maka bertaubat, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta istiq, minta ampunan. Ya seperti itu ya. Dan di sini pertanyaan saya lupa apa sudah lunas atau belum. Nah, ini bingung juga saya. Karena saya tadi pikirannya tahu bahwa saya belum lunas, tapi kok ini sudah lunas atau belum? Nah, ini ini juga membingungkan ya. E, kalau misalnya ragu-ragu seperti ini sudah e, apa? serahkan perkara kepada Allah, istighfar dan minta ampunan karena tidak bisa memperkirakan sama sekali, ya kan? Lunas atau belumnya nggak tahu. Nah, ini berarti sudah sekali. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunan padanya.